Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la ilaha illa huwa la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Rezeki yang halal Dan amal yang kau kabulkan Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah. Insyaallah pada pagi hari ini yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Dzulqa'dah 1428 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2007 kita akan melanjutkan kajian kita tentang al-aqidah at-tahawiyah. Kita masih belum masuk ke dalam kitabnya Kita masih berada di Mukaddimah-Mukaddimah Yang mana Mukaddimah-Mukaddimah ini sangat penting Dan ini merupakan eh, Pintu masuk menuju akidah Madhul Pintu masuk menuju akidah Yang lalu telah dijelaskan Bahwa akidah merupakan dasar agama dan akidah merupakan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akidah juga merupakan rukun Islam, bahkan rukun yang pertama. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama benar-benar memperhatikan masalah akidah ini dengan mengajarkannya dari masa ke masa semenjak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa kita sekarang ini. Zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada kitab akidah karena mereka langsung dari sumbernya Al-Qur'an was sunnah. Setelah muncul perpecahan dalam Islam yang kemarin telah dijelaskan yaitu perpecahan dari kaum yang pertama-tama Khawarij yang dipimpin oleh Dhul Khuwaisirah, kemudian Rafidah yang dipimpin oleh Ibnu Sauda, kemudian Qadariyah yang dipimpin oleh Ma'bad Al-Juhani, kemudian Jahmiyah oleh Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Sofwan, kemudian juga Mu'tazilah oleh Wasil bin Atok dan yang lainnya. Maka para ulama perlu menuliskan buku akidah akidah sebagaimana akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dipahami secara praktis. Kemudian juga karena ada orang-orang yang masuk Islam akidahnya belum mantap atau orang masuk Islam membawa pemikiran-pemikiran menyimpang atau orang yang di dalam Islam sendiri tapi tidak pernah paham Al-Qur'an was sunnah sehingga mereka memahami Islam dengan pemahaman yang salah. Disinilah pentingnya penulisan kitab akidah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa akidah yang benar ini selalu dijaga sampai hari kiamat, sampai menjelang kiamat. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu juga telah dijelaskan Kenapa kita kok milih akidah salafus soleh Kenapa kita kok milih akidahnya sahabat Akidahnya tabi'un, tabi'ut tabi'in Kenapa? Kok kita milih akidah itu Yang lalu telah dijelaskan beberapa sebab Yang pertama Karena akidah ini bukan akidah menurut selera nafsu Selera akal, selera kecerdasan, kepandaian Akidah ini akidah yang langsung diambil sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah robbani yang langsung dari Allah, akidah dari langit. Bukan akalnya orang, bukan kecerdasan orang, kepandaian orang, keinginan orang, nafsu orang, syahwat orang, tidak. Ini akidah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasanya akidah salafus saleh ini akidah ijma. Akidah yang telah disepakati. Ini penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah salafus saleh itu adalah akidah yang disepakati. Sementara akidah-akidah yang lain itu adalah akidah pribadi-pribadi, kelompok-kelompok. Lalu ahli sunnah ini tidak akidahnya salafus soleh seperti yang akan kita bahas akidah tahawiyah ini ijma. Kalau kita runut urut-urutannya sampai kepada sahabat semuanya. Ya ini akidahnya sahabat semuanya. Sementara akidah-akidah yang lain itu kalau kita runut dari apa namanya sanatnya sumbernya kepada orang tertentu, kelompok tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena akidah ini masalahnya bukan akal-akalan. Kalau ada orang pandai, orang cerdas bisa merumuskan akidah, maka bisa jadi orang lain yang punya akal cerdas seperti dia tidak setuju. Jadi ukurannya bukan itu, ukurannya adalah Al-Qur'an was sunnah. Kemudian juga bahwa kalau memang kita menginginkan persatuan, ya kita harus kembali kepada akidah ini. Sebagaimana dulu para sahabat bersatu karena mereka berpegang kepada akidah ini. Jadi kalau kita tidak berpegang kepada yang ini, ya tidak mungkin bersatu. Sebagaimana ucapan Imam Malik, umat ini tidak akan baik kecuali kalau mengikuti yang dulu. La yasluhu akhiru hadil umma illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali kalau kembali kepada yang seperti dulu lagi. Kemudian juga akidah salafus saleh akidah yang gampang. Akidah yang fitrah. Yang fitrah, gampang dipahami, yang selamat. Kalau antum lihat akidah-akidah yang lain itu rumit, tidak semua orang bisa, rumit sekali, serumit-rumitnya. Hanya orang-orang tertentu saya bisa paham. Kalau akidah salaf ini tidak gampang, semuanya bisa memahami dengan mudah, gampang memahami. Quran dan Sunnah dipahami sebagaimana adanya, sebagaimana hakikatnya, tanpa diselewengkan dan semisalnya. Mudah sekali kita. Gitu. Kemudian insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan lagi masih lanjutan yang kemarin Mukadimah ya Matkal pintu masuk menuju akidah tohawiyah atau pintu masuk menuju akidah. Para ulama semenjak dahulu kala Mulai zaman sahabat Bahkan mulai zaman Nabi Mereka itu dilarang Untuk melihat Kitab-kitab yang lain Yang bisa menimbulkan syubhat Daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Yang lalu pernah disinggung satu itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat Umar bin Khattab membaca kitab Taurat. Di tangannya ada kitab Taurat. <clears throat> Kalau sekarang menurut mereka perjanjian lama. <clears throat> Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Awaqad fa'altumuhu?" Wallahi law Musa Ibnu Imran Hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Rasulullah, apakah kamu telah melakukan itu? Apakah kamu sudah melihat Taurat, melihat kitab-kitab semacam itu? Kata Rasulullah, enggak perlu. Seandainya Nabi Musa masih hidup, maka pasti Nabi Musa mengikuti ajaranku. Jadi nggak usah lihat yang lainnya di Quran, di Sunnah ini sudah cukup secukup cukupnya. Kalau kita mau bicara masalah agama. Sudah selesai, sudah beres. Kemudian juga ada pula riwayat yang sangat indah. Ketika penaklukan penaklukan daerah Al-Madain yaitu Madain Kisra di kerajaan Persia. Al-Madain. Waktu itu yang menaklukkan sahabat Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu taala Penaklukan Al-Madain di wilayah kerajaan Persia yang menaklukkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala Ketika itu mereka di sana mendapatkan buku-buku, kitab-kitab yang besar-besar dalam jumlah yang sangat banyak yang memang disimpan oleh orang-orang kerajaan Persia di sana. Jadi di kerajaan Persia waktu itu banyak kitab tebal-tebal, banyak dalam berbagai disiplin ilmu Semuanya ada kitab-kitab itu, macam-macam, luar biasa. Akhirnya mereka kaum muslimin yang berhasil menaklukkan Al-Madain yang berada di kerajaan Persia ini kirim surat kepada sahabat Umar Ibn Khattab. Ya. Bagaimana isi suratnya? Di antara isi suratnya itu hal tara an nun kilaha ilal muslimin au an nastafida minha. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapat Anda? Apakah buku ini perlu diterjemahkan untuk kaum muslimin ataukah supaya kami bisa mengambil faedah daripadanya? Jadi kitab ya dan dalam berbagai jenis ilmu, dalam berbagai disiplin ilmu. Bagaimana kalau ini diterjemahkan supaya kita bisa mengambil manfaat daripadanya? Apa kata sahabat Umar? Sahabat Umar ini subhanallah, kata-katanya itu sangat indah. Kata beliau, ahrikuha au aghrikuha. Kamu bakar saja atau kamu tenggelamkan saja. Kamu pilih satu dari dua, dibakar habis jadi abu atau ditenggelamkan, dibuang ke laut sehingga tulisannya tintanya rusak semua. nggak bisa dibaca lagi. Kenapa beliau kok sedemikian keras dalam menyikapi buku-buku tersebut, kitab-kitab tersebut? Kata beliau, "Fama kana fiha min syarrin falyurihnallahu minhum." Seandainya dalam kitab-kitab itu ada keburukannya, maka Allah telah mengistirahatkan kita daripada keburukan-keburukan kitab itu. Wa ma kana fiha min khairin faqad aghnanallahu bima huwa a'dhamu minhu. Seandainya dalam kitab-kitab itu ada kebaikan, maka Allah telah menjadikan kami cukup dengan apa yang lebih agung daripadanya. Apa itu? Al-Qur'an was sunnah. Walhamdulillah dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, kamu bakar atau kamu tenggelamkan kitab-kitab itu. Kenapa? Kalau di dalam kitab itu ada keburukan, alhamdulillah kita selamat daripadanya. Karena sudah dibakar, sudah ditenggelamkan, sudah nggak ada lagi. Seandainya ada ada kebaikan dalam kitab itu, maka kita nggak butuh karena kita oleh Allah telah diberi yang lebih agung, lebih bagus, lebih utama, lebih mulia daripadanya, yaitu Alkitab was sunnah. Kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini kan banyak ya berbagai macam kitab menyimpang dari liberal, kemudian juga dari kaum rasionalis Kemudian juga mereka yang menyebarkan pemikiran-pemikiran pluralisme, sekuler, macam-macam. Tidak dibakar aja atau dibuang saja kitab-kitab yang semacam itu. Kenapa? Kalau ada keburukan, alhamdulillah kita selamat. Kalau ada kebaikan, kita enggak butuh. Di Quran sudah ada yang lebih bagus dari itu. Ini sikap yang luar biasa. Karena syubhat ini menyambar seperti petir. Syubhat ini menyambar keragu-raguan. Kita tiap hari dibuat ragu-ragu. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafa. Hati kita ini lemah. Sementara syubhat yang datang menyambar seperti petir. Kadang hati kita tidak kuat. Jadi dalam masalah beragama, masalah akidah, kita tidak butuh sumber-sumber lain dalam mengenal Allah kita tidak butuh sumber-sumber lain. Cukuplah sumber kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya disebarkan melalui para sahabatnya Rasulullah Muhammadin itu yaitu sumber kita adalah wahyu. Jadi agama ini sumbernya wahyu yang disebarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabatnya juga membawanya ke sana kemari sampai kepada kita di Indonesia ini. Biasanya ada yang ragu, sudah tidak ada sekarang akidahnya salah. Ada, kitabnya ada sampai sekarang. Bahkan manuskripnya, maktutotnya yang masih tulisan tangan ada sampai sekarang. Mulai dari abad pertama, abad kedua ada semuanya. Tinggal kita mau buka atau tidak. Ya inilah akidahnya salafus soleh yang disepakati oleh para sahabat ridwanullahi taala majma'in. Bukan akidah kelompok, bukan akidah orang, bukan akidah pribadi. <clears throat> Yang lalu telah dijelaskan bahwa itulah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dan juga at-taifatul mansurah, kelompok yang pasti mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. <clears throat> Jadi pada intinya agama ini adalah ittiba wa taslim lillahi azza wa jalla. Agama ini adalah mengikuti dan pasrah kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti, bukan membuat yang baru. Mengikuti dan pasrah kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mencari kebenaran, alhamdulillah ada kebenaran. Di mana kebenaran itu? Ya ini, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya salafus soleh. Akidah yang telah disepakati, tidak ada khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sehingga kita tidak boleh keluar daripadanya.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 Orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sudah dijelaskan. Ini ajarannya Rasulullah, ini dalilnya, ini hujannya, jelas gamblang seperti matahari di siang bolong. Ternyata dia menyelisihi. Kemudian wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Kalau anda melihat tafsirnya ayat ini, yang dimaksud dengan al-mukminin adalah para sahabat mengikuti jalan selain sahabat. Nah, maka apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah mereka tambah dipalingkan oleh Allah, tambah disesatkan oleh Allah dan akibatnya adalah mereka dibakar di neraka jahanam. Ancaman yang keras. Menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Yang namanya sahabat, pemuka mereka ada empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in yang dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidun. Pemuka sahabat. Nah, kalau orang sudah benci dengan para sahabat, apalagi dengan pemuka sahabat, ya kita nggak bisa berharap baik dari dia. Ikhwan wa akhwatillah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala syubhat-syubhat yang datang dari kelompok-kelompok yang menyalahi salafus soleh, menyalahi ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya bantah mereka itu sangat gampang. Sangat gampang bagi orang yang mengetahui cara bantahnya. Karena tidak ada satupun kelompok yang menyalahi Al-Quran was sunnah, menyalahi salafus soleh, melainkan mereka itu seperti seperti rumah laba-laba. Seperti rumah laba-laba yang mana Allah mengatakan wa inna awhanal buyuti labaitul angkabut. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Lemah sekali mereka itu. Kalau kita punya ilmu untuk jawabnya, gampang mereka itu. Bahkan syubhat yang mereka lontarkan kepada kita, itu kita bisa lempar balik dan kena kepada mereka. Dalil-dalil yang mereka bawa untuk menguatkan kebatilan mereka Itu bisa kita balik, kita pukulkan kepada mereka Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus soleh Rahimahumullah ta'ala ajma'in Cuma yang jadi masalah sekarang orang yang tidak paham Islam Yang ilmunya dangkal Ini yang jadi masalah korban Orang awam selalu jadi korban Kena syubhat sedikit, goyang syubhat sedikit goyang, syubhat sedikit goyang. Apalagi kebatilan yang disebarkan dengan gencar. Disebarkan dengan gencar, terorganisir, ya, maka orang lama-lama akan nerima juga. Karena syubhat itu biasanya pertama orang kaget nolak, kedua kaget nolak tapi sudah berkurang, ketiga kaget nolak tapi tambah kurang lagi, sampai ke sepuluh seakan-akan itu adalah hal yang biasa. Oh iya ya, oh iya ya, diterima. Syubhat. Maka dari itu kita perlu belajar akidah ini, kita berpegang dengan akidah ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini adalah bekal kita dan juga untuk keluarga kita sampai hari kiamat nanti karena memang kita diperintahkan untuk seperti ini dan kita dilarang bercerai-berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 155 ini juga termasuk 10 wasiat. Wasiat yang terakhir wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu fikum an sabilihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu, inilah jalanku yang lurus. Maka kamu ikuti jalan yang lurus. Jangan kamu ikuti jalan-jalan kesesatan yang banyak. Karena kalau kamu ikuti jalan-jalan kesesatan yang banyak itu, kamu akan bercerai-berai daripada jalan yang lurus. Yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu akidah ini sangat penting. Yang juga dikenal dengan ilmu usuluddin, ilmu usuluddin usuluddin. Usuluddin ya. Jadi ilmu prinsip-prinsip agama, dasar-dasar agama. Ini penting. Karena sekarang banyak tempat-tempat kuliah yang mereka juga ada fakultas usuluddin tapi mereka bukan kembali kepada agama yang benar, mereka justru menyelewengkan agama. Fakultas Usuluddin ada atau tidak? Ada. Sehingga kalau menurut istilah Ustadz Hartono Ahmad Jais Bukan usuluddin Tapi ujuluddin Jadi agamanya ujul ya, banyak Jawa kan ujul itu kan lepas Ujuluddin Jadi agamanya lepas Subhanallah Sebuah ilmu itu dinilai berharga Dinilai terhormat Dinilai mulia Tergantung apa yang dibahas jadi kalau antum ingin tahu kemuliaan suatu ilmu, dilihat yang dibahas apa. Nah, ilmu usuluddin, ilmu akidah yang dibahas apa? Yang dibahas adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Asma Allah wa sifatuhu, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas adalah tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran para sahabat, jadi ilmu usuluddin ini adalah ilmu yang paling mulia, paling agung karena yang dibahas adalah segala hal yang mulia, segala hal yang agung. Ini ilmu paling penting. Dan ini adalah merupakan ilmu yang kita bawa sampai ketemu Allah nanti. Ya, ini ilmu yang kekal ya ini. Kita bawa sampai di kuburan, kita bawa sampai kiamat, kita bawa sampai ke surga nanti insya Allah Sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu akidah, ilmu usuluddin dikenal dengan al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar. Jadi ilmu akidah itu juga disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Karena ini adalah ilmu yang paling agung dan merupakan puncak dari segala macam ilmu. Sekarang ini banyak syubhat Subhat mengatakan tidak perlu belajar akidah itu, tidak perlu belajar akidah. Ya. Di, orang dibuat ragu-ragu. Kita kita nggak perlu belajar asma wa sifat lagi, nggak perlu belajar tauhid. Akidah tidak perlu tauhid, tidak perlu. Tapi kalau seandainya kita bilang kita tidak perlu belajar sholat, kita tidak perlu belajar zakat, mereka marah apa kita tidak usah belajar sholat, tidak usah belajar zakat, tidak perlu. Marah atau tidak mereka? Semuanya marah. Lalu anda marah. Ketika dilarang belajar sholat, ketika dilarang belajar zakat, anda marah. Ketika ada orang melarang belajar akidah, melarang belajar tauhid, tidak ada yang marah. Padahal ini justru yang paling penting akidah dan tauhid. Yang paling penting sebagaimana kita belajar tentang amalan-amalan yang kita persembahkan untuk Allah, kita juga belajar tentang akidah-akidah kita tentang Allah. Salat, zakat identik dengan amalan. Amalan yang kita persembahkan untuk Allah. Akidah identik dengan keyakinan kita terhadap Allah yang tidak kalah pentingnya. Akidah. Nah, terus akidahnya mana? Kan sekarang buahnya akidah. Ini ya sudah tadi telah dijelaskan. Akidah sumbernya apa? Alkitab, wasunnah dengan pemahaman yang benar, pemahamannya salafus soleh. Tidak ada, ada kitabnya ada, silakan diambil kitabnya buahnya, dicetak sekarang, masih manuskrip, dicetak ada buahnya. Silakan kita kembali kepada akidah yang seperti itu. Jadi mau tidak mau solusinya adalah ya belajar. Karena tidak mungkin orang dapat ilmu tanpa belajar. Kita harus sanggup sabar duduk di majelis ilmu. Inilah ilmu yang sangat penting. Jangan sampai kita rela duduk di kursi-kursi sekolahan sampai puluhan tahun hanya untuk mendapatkan ijazah. Sementara kita keberatan duduk untuk mengkaji ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akidah yang benar. Kalau kita lihat kan manusia kan sekolah, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. S1 berapa tahun? 20 tahun lebih. Mulai dari awal sampai akhir, 20 tahun lebih. Yang dia dapat apa? Ya ijazah. Ijazah, ilmu-ilmu yang ya Allah yang sangat sangat sederhana sekali. Sementara dia ngaji Quran tidak bisa, akidah tidak tahu. Allahu Akbar. Seandainya waktu 20 tahun dia pergunakan untuk belajar Quran, belajar sunnah, luar biasa. Dia menjadi ulama yang besar. Dia benar-benar mendapat ilmu yang tiada tara. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Oleh karena pentingnya akidah, pentingnya tauhid, maka Islam itu mengerahkan segala-galanya agar orang mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Sampai-sampai jihad saja. Jihad, perang. Ada yang mati, ada yang dibunuh, ada yang terbunuh, ada yang membunuh, macam-macam. Tujuannya apa perang ini? Tujuannya apa? Litakuna kalimatullah hiyal unya hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah ila akhiril hadith Jihad seperti itu tujuannya adalah supaya agama Allah tinggi supaya orang kenal Allah, supaya orang akidahnya benar, supaya orang tauhidnya lurus. Itu hanya sarana saja menuju puncak. Puncaknya apa? Tauhid, mengenal Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang ini kepingin bahagia. Zaman sekarang ini kan orang kepingin bahagia, apalagi di saat sekarang di abad ke-20 ini atau abad ke-21 banyak orang sumpek, sumpek, bingung, kacau. Karena apa? Karena tidak kenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Para ulama mengatakan la hayata lil qulubi wala na'ima wala tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiroha. Tidak ada kehidupan untuk hati tidak ada kenikmatan untuk hati, tidak ada kedamaian untuk hati kecuali dengan mengenal Tuhannya, mengenal sesembahannya, mengenal penciptanya. Jadi orang nggak mungkin bahagia, nggak mungkin damai, nggak mungkin tenang, tidak mungkin nikmat kalau dia tidak kenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, kalau dia tidak punya akidah yang lurus, tauhid yang benar, tidak ada bahagia itu tidak ada semu. Sehingga buahnya orang-orang yang mereka telah mendapatkan semua sarana penunjang kebahagiaan, ternyata bahagia malah lepas dari tangan mereka. Harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, semuanya punya, tapi jiwanya kering. Kenapa? Akidahnya tidak benar. Tauhidnya tidak lurus, tidak kenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Subhanallah. Jadi para ulama mengatakan abad ini abad berapa? 21 sekarang ya. Atau abad 20? Abad 21 ya. ya. Karena kitabnya ditulis sebelum abad 21. Jadi abad 20. Jadi abad 21 ini adalah abad banyaknya orang sumpek. Sumpek, bingung, kacau, bing, bimbang, berbagai macam keraguan-keraguan. Karena sekarang ini informasi terbuka, luar biasa. Dunia menjadi satu, dunia ada di di layar kecil ini, dunia ada di sini. Bingung kacau abad sekarang ini. Sampai-sampai terlontar dari mulut-mulut mereka tentang kebingungan, tentang kesumpekan, bahkan banyak di antara mereka yang sampai mati bunuh diri. Ada sebuah kisah, ini seorang teman yang cerita di Australia itu banyak orang-orang yang berdakwah. Di antaranya dakwah yang langsung terjun ke tempat-tempat ahli maksiat, tempat-tempat orang kafir. Terjun ke mereka dakwah. Dikenalkan mereka kepada Allah, dikenalkan kepada Allah. Subhanallah, banyak di antara mereka yang mendapat hidayah masuk Islam. Setelah mereka mendapat hidayah masuk Islam, mereka merasakan kedamaian dalam Islam. Lalu mereka nangis. Bahkan mereka mengatakan kalian, kalian ini adalah orang yang dolim. Yang telah mengantarkan mereka menuju hidayah dengan izin Allah, dianggap sebagai orang yang dolim. Kaget. Loh ini bagaimana sih orang ini? Ditunjukkan ke jalan yang lurus, malah dibilang orang dolim. Kenapa? Karena kamu datang terlambat. Karena sudah banyak teman-teman kami yang sudah mati bunuh diri gara-gara kamu datang terlambat. Seandainya kamu datang sudah dulu-dulunya, mereka-mereka teman-teman kami tidak akan bunuh diri. Allahu akbar. Qadarullah wa masya'a Waan. Jadi memang orang tidak mungkin bahagia kalau tidak kenal Allah, tidak ngerti akidah, tauhid, kering jiwanya. Kemudian juga contoh yang paling nyata, yang paling gampang dan bisa dirasakan dan semuanya kenal. Seperti Yusuf Islam misalnya. Yusuf Islam semuanya kenal kan? Yang dulu namanya Cat Stevens, orang penyanyi dari Inggris yang ngarang apa namanya sampai lagu terakhir yang ditulis itu judulnya The Morning Has Broken menunjukkan betapa kehancurannya sumpah hari-harinya dengan minum-minuman keras, dengan narkoba, dengan wanita-wanita nakal. Dia cari kebenaran, dia belajar agama-agama dan dia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Sampai akhirnya dia belajar Quran terjemahan bahasa Inggris. Dia ternyata mendapatkan kedamaian dari Quran. Dia merasa semakin baca, semakin senang, semakin mantap, semakin tentram. Akhirnya beliau mengucapkan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk Islam. Namanya diganti Yusuf Islam. Sekarang hidupnya tenang, damai. Dari wajahnya tampak. Foto yang dulu sebelum tobat dengan foto yang sekarang bedanya sangat jauh, jauh sekali. Kalau dulu menggambarkan kesumpekannya, kebingungannya, kekacauannya, kekalutannya, sekarang menggambarkan keteduhannya, kedamaiannya, ketenangannya. Hidupnya benar-benar terarah. Subhanallah. Jadi memang itulah ini adalah fitrah, ini adalah sunnatullah. Tidak mungkin orang bahagia dan damai kecuali dengan mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus soleh menjadikan kita kenal dengan Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Kita tahu hidup ini kita dari mana dan kita akan kemana. Enggak bingung, kita akan kemana nanti. Perjalanan kita masih panjang. Dibahas dalam kitab-kitab akidah perjalanan kita. Nanti ada sakaratul mau. Nanti ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur, ada kiamat besar. Ya, ada padang mahsar. ada hisab, ada jaza, ada mizan, ada syafaat, ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sirat, ada surga, ada neraka, ada jahanam, ada firdaus, ada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha indah. Tahu perjalanan karena belajar akidah. Kemudian juga orang yang belajar akidah dia tahu hak-hak dan kewajibannya. Dia tahu perintah-perintah Allah yang wajib dia kerjakan, larangan-larangan Allah yang harus dia tinggalkan. Dia tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sehingga akibatnya adalah dia bahagia di dunia dan di akhirat. Akidah ya ikhwan. Jadi obat orang sumpek itu ya akidah. Tapi akidah bukan hanya dipelajari tapi juga diamalkan. Yang penting itu. Yang sudah kita dapatkan langsung kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Mengenal Allah tidak cukup pakai akal saja, tidak bisa. Mengenal Allah pakai logika tidak cukup. Maka dari itu, karena tidak bisa mengenal Allah melalui akal, Allah mengirimkan para rasul. Allah mengirimkan para rasul yang diberi wahyu, yang diberi risalah. Sehingga para rasul ini mu'arifina ya, mengenalkan manusia kepada Allah. Jadi kita kenal Allah melalui para rasul. Wa ilaihi da'in. Para rasul mengajak manusia kepada Allah. Jadi kita mengikuti ajakan para rasul. Waliman ajabahum mubashirin Para rasul memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti ajaran mereka. Kabar gembira, bahagia dunia akhirat. Waliman khalafahum mundirin. Para rasul memberi peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi mereka. Kamu bakal sengsara dunia akhirat. Jadi tidak ada jalan lain mengenalnya adalah melalui para rasul, melalui wahyu. Ada dua pokok yang sangat penting yang ini perlu kita fahami. Yang pertama-tama adalah takrifut tariq al-musil ilaihi. Ini penting ya ikhwan. Dua perkara penting. Yang pertama kita harus tahu jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah manakah jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'rifus salikin. Malahum ba'dal wusuli ilaihi minan na'imil mukim. Mengenal orang-orang yang menempuh jalan. Mengenal orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah apa yang mereka dapatkan? Ya. Itu dua pertanyaan penting ya. Jadi yang pertama, jalan manakah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah? Jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah wahyu. Jalan yang menyampaikan kita kepada Allah adalah wahyu, Al-Qur'an, was sunnah. Kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Karena kalau kita keliru mencari jalannya, ya tidak sampai sampai tersesat nanti. Muter-muter. Jadi jalan yang menyampaikan kita kepada Allah adalah Al-Qur'an was sunnah, syariat Allah yang di dalamnya ada perintah-perintah, larangan-larangan, hukum-hukum. Itulah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Yang kedua, kita harus mengenal siapakah orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah itu dan apa yang mereka dapatkan setelah mereka sampai kepada tujuannya. Siapa orang-orangnya ini? As-salikun yang menempuh jalan menuju Allah. Yaitu an-nabiyun, was-siddiqun, was-syuhada was-salihun. Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Atau gampangnya adalah para nabi dan para sahabat salafus soleh. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Yang mereka dapatkan apa setelah sampai kepada tujuannya, setelah sampai kepada Allah, yang mereka dapatkan adalah kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya. Bahagia hakiki nikmat sebenarnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Sehingga ada sebagian salafus soleh yang hidup sangat sederhana. Apa adanya, bukan orang kaya, orang miskin. Tapi mereka mengatakan wallahi law ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajalatuna li Demi Allah kalau sekiranya para raja dan para pangeran mengetahui kenikmatan yang kami rasakan Mereka akan iri Mereka akan penggal leher-leher kami dengan pedang-pedang mereka Jadi ini hidupnya sederhana apa adanya Tapi mereka bahagia hakiki Sementara para raja, para pangeran di istana tidak merasakan bahagia seperti itu Akan iri Kemudian juga apalagi wahyu ini ikhwan wa akhwati la rahimakumullah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu ini terjaga, jangan khawatir. Al-Qur'an was sunnah terjaga. Yang menjaga siapa? Yang menjaga Allah. Silakan buka surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaga Al-Qur'an. As-Sunnah sama dengan Al-Qur'an, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu dijaga oleh Allah. Jadi nggak mungkin orang bisa menyelewengkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wahyu adalah mahfud dan maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau pakai wahyu kalau wahyu kan enak ya. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat pemahamannya. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Orang-orang yang tidak mau dengan wahyu yang mereka sampaikan qala siapa? Kila waqal. Bingung mereka. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Mana qala Allahnya? Mana qala Rasulullahnya? Mana qala sahabatnya? Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Apalagi yang lebih parah lagi adalah kolak bulan-bulan-bulan orang-orang orientalis, ya. Kola Samuel Huntington, ya. Kola siapa lagi? Karen Armstrong, ya. Kola, kola, nah, mana anda ini Islam apa-apa? Mana kola Allahnya, mana kola Rasulullahnya, tidak ada, bingung. Sehingga orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah hasilnya adalah bingung, sumpek, dan ilmu yang mereka dapatkan belum final. Bimbang terus. Ada lagi yang baru, kacau. Ada lagi yang baru, kacau. Semakin kacau, semakin kacau. Ada penelitian baru, yang lama ditinggalkan, pakai yang baru. Ada rumusan yang baru, yang lama ditinggalkan, pakai yang baru. Kacau, ini bukan akidah, Pak. Ini bingung. Kalau akidah itu ya satu, sampai mati ya itu, nggak berubah lagi. Sehingga banyak dari mereka-mereka yang keluar dari manhaj salafus saleh mengatakan nihayatu ikdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ini sebagian yang sudah tobat ya dari mereka-mereka yang suka akal-akalan, kaum rasionalis. Bahwa hasil penelitian mereka ujung-ujungnya adalah tersesat mereka habiskan umurnya hanya bahas berkata fulan, berkata fulan, berkata fulan. Kalau Allah tidak ada, kalau Rasulullah tidak ada, sia-sia. Akhirnya mereka taubat. Jadi kitab yang dibahas buahnya tidak ada isinya. Quran singkat tapi padat. Ya. Jadi inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Seseorang tidak akan sampai kepada keyakinan yang hakiki kecuali harus kembali kepada ajaran salafus soleh. Islam bukan hanya dengan pendapat, dengan pandangan, dengan akal, tapi Islam ini adalah mengikuti para nabi, mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin ini dulu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tafadhol. Tertulis saja ya pertanyaannya ya. Akhwat kalau mau ada pertanyaan silakan. Nanti diambil kertasnya, dikeluarkan. Kita masih belum masuk kepada akidah tahawiyahnya. Masih mau mukadimah-mukadimah dulu. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana membedakan akidah sesat Sedangkan kita orang jahil yang tidak bisa membedakan apakah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertanya dengan orang berilmu di sekitar kita, mereka juga mungkin banyak penyimpangan-penyimpangan. Jadi solusi orang tidak ngerti. Apa? shifa ulain as Obatnya orang tidak ngerti adalah bertanya. Dalam arti belajar. Memang solusinya adalah ya belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu ini wajib atas tiap-tiap orang Islam. Kalau kita nyuruh anak kita belajar ngaji Quran, Iqra, qiraati dan yang lainnya. Kita nyuruh anak kita belajar sholat Maka juga ini penting, belajar akidah yang tidak kalah penting dengan semua itu. Quran, sholat, semua itu menyampaikan kepada akidah. Jadi mau tidak mau solusinya adalah belajar, harus sanggup duduk. Bahkan maaf-maaf harus sanggup untuk digurui. Karena digurui itu kan berat. Biasanya orang karena tidak mau digurui, nggak mau belajar, ya rugi. Karena ilmu ini tidak akan bisa sampai kepada orang yang sombong, tidak sampai al, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali ilmu ini perang dengan orang yang sombong sebagaimana air tidak bisa menjangkau tempat yang tinggi kalau ada banjir airnya kemana dari tempat yang bawah tidak bisa air naik ke gunung itu demikian pula ilmu ilmu itu hanya mau dengan orang-orang yang tawadu rendah hati Orang sombong tidak bisa naik ilmunya. Jadi memang mau tidak mau ya harus sabar di majelis ilmu, mau duduk, bahkan maaf-maaf mau digurui. Karena orang sekarang kan berat kalau digurui. Yang namanya belajar ya digurui. Sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kata-katanya masyhur ya, dinisbahkan kepada beliau, "Ana abdu man 'allamani walau harfan." Atau kama Aku adalah budaknya orang yang mengajari aku walaupun satu huruf. Subhanallah. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang yang mengajari aku adalah majikanku, aku adalah budaknya. Walaupun dia hanya mengajarkan satu huruf. Sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, beliau pegang tali kendali ontanya sahabat Zaid. Ya. Karena apa? Umirna anak ala hadabil ulama. Kami diperintahkan oleh agama, oleh Rasulullah untuk menghormati ulama, tawadu. Kami kadang beliau tunggu di depan pintu rumah sahabat untuk mencari ilmu. Jadi mau tidak mau ya memang duduk di majelis ilmu. Majelis-majelis ini ini perlu kita masyarakatkan. Dan paling enak belajar Islam itu di masjid. Paling enak memang tempatnya belajar agama di masjid, barokah. Masjid oleh Allah diciptakan ya untuk belajar. Di hotel ya boleh-boleh saja, ya. Tapi sebenarnya bukan itu tempatnya belajar. Ya. Tempatnya orang maksiat, diskotik, orang mabuk, orang zina di hotel. <laughs> Lalu belajar di masjid. Tapi mereka tidak mau ke masjid. Enak di hotel, gengsi dong ke masjid. Ya. Apalagi kumpul dengan rakyat jelata, ya tidak dapat ilmu Anda. Rasulullah kan pernah gitu kan? Tokoh-tokoh kafir -tokoh tidak mau datang ke Rasulullah. Kenapa? Hei Muhammad, orang-orang rendahan itu kamu usir dulu. Bilal, Khobab, Ammar, kamu usir dulu. Kalau mereka kamu usir, kami mau datang. Oleh Allah tegur, jangan. Jangan wasbir nafsaka ma'al yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan jangan kau usir mereka itu. Mereka orang baik. Walaupun mereka istilahnya itu orang kelas bawah istilahnya dalam hal duniawi, orang baik, beribadah kepada Allah, berdoa sore, pagi dan sore. Jangan kau taati orang-orang yang lalai itu, orang sombong. Jadi memang solusinya adalah belajar. Dan majelis-majelis ini perlu dimasyarakatkan langsung kembali pada sumbernya qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul semuanya. Maka dari itu Imam Malik ketika diminta oleh Harun Ar-Rasyid untuk datang ke istananya mengajar anaknya privat karena anaknya tidak mau datang ke masjid kumpul dengan orang-orang. Kepingin majelis khusus Imam Malik bilang apa? Al ilmu yukta wala yakti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmunya yang datang. Imam Malik bukan nggak mau nyampaikan ke istana bukan, tapi ini karena masalahnya adalah dia nggak mau kumpul orang. Dia kepingin khusus, nggak mau kumpul manusia. Nah, kumpul harus. Zaman Nabi juga kumpul. Jadi solusinya sekarang ini adalah ya belajar. Belajar, belajar, belajar. Itulah solusinya. Dan belajar itu tidak ada selesainya. El ilmu itu kata Imam Ahmad, minal mahbaroh ilal makbaroh. Mulai dari semenjak bisa baca tulis sampai masuk kuburan. Atau istilah yang lainnya minal mahdi ilal lahdi. Semenjak dari buayan sampai masuk liang lahat. Ilmu tidak ada selesainya termasuk di majelisnya Syekh Utsaimin itu di majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang menuntut ilmu kepada beliau itu sudah berapa tahun di majelisnya beliau kalau kita paling ngaji sebulan dua bulan setahun dua tahun kalau di majelisnya Syekh Utsaimin di majelisnya para ulama itu yang duduk di majelis beliau ada yang mulazamah sudah 20 tahun mulazamah ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Itu mulai zaman 20 tahun duduk di masjid terus belajar. Sampai kapan? Ya tidak ada selesainya. Selama hidup ya belajar terus. Sampai ada teman kita yang sudah jenggotnya itu tidak ada satupun yang hitam. Jenggotnya putih semuanya dan datang dari negeri yang jauh. Syekh Usama namanya. Tua, sudah tua, belajar. Hanya memang belajar tidak ada selesainya itu solusinya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz kalau kita datang ke toko buku Islam Banyak kita temui kitab-kitab dari berbagai pemikiran Bagaimana cara memilih kitab agar akidah kita selamat Iya Kalau kita bicara masalah akidah Ya kita cari aja penerbit-penerbit Yang mereka dikenal menerbitkan kitab-kitab yang aman penerbit ya yang mereka dikenal menerbitkan kitab-kitab yang aman dan insya Allah itu bisa ditanyakan kepada teman-teman. Insya Allah tahu mana penerbit yang aman. Karena dari penerbitnya kita bisa tahu isi daripada kitabnya. Di antara yang saya anjurkan itu adalah penerbit Darul Haq. Aman insya Allah. Tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini. Benar-benar, benar-benar lurus Darul Haq. Silahkan Darul Haq dimiliki buku sebanyak-banyaknya itu Kemudian juga pustaka Imam Syafi'i. Itu bagus. Walaupun kitabnya agak mahal, agak laks kitabnya. Tapi insya Allah aman. Itu diantaranya. Yeah. Bagaimana cara membantah orang-orang yang selalu menggunakan akalnya ketika berbicara tentang pengenalan Allah di nul Islam? Iya, berbicara dengan akal boleh. Islam mengagungkan akal. Islam memuliakan akal dan Islam menyuruh kita memakai akal. Sehingga di Quran banyak kita dapati ayat-ayat yang ditutup dengan la'allakum takilun, afala tatafakkarun. Ya, ulul albab, ulul abusor Orang-orang berakal, akal, akal, akal. Kenapa kamu nggak berakal? Kenapa kamu nggak pakai akal? Tapi akal dalam Islam ini adalah akal yang tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah, justru akal yang malah menguatkan Al-Quran was Sunnah. Bicara akidah dengan akal boleh, tapi akal yang justru menguatkan Quran was Sunnah. Bukan akal yang dipergunakan untuk menentang Al-Quran was Karena kalau akal yang dipergunakan menentang Quran was itu yang dicela. Sebagaimana ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika masalah mengusap sepatu khuf. Sepatu khuf itu kalau orang punya wudhu pakai sepatu khuf, nanti kalau batal itu ketika wudhu ya seperti biasa kaki cukup diusap saja. Sepatu khufnya diusap saja. Yang diusap apanya? bagian atas. Yang kotor yang mana? Yang bawah. Padahal menurut akal kita yang cocok diusap yang mana? Yang bawah. Beliau mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min ahlahu. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa'a alaihima atau kama qala. Kalau sekiranya agama pakai akal-akalan, akal yang dangkal, akal yang ngawur, akal yang nyeleweng, maka yang lebih pantas untuk diusap sepatu kuf itu adalah bagian bawahnya. Tapi karena agama ini mengikuti bukan akal-akalan yang dangkal, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sepatu kuf, Jadi kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sepatu kuf. Ini akal yang tercela. Jadi akal yang dipergunakan untuk melawan Quran, melawan sunnah. Kalau akal menguatkan Quran, menguatkan sunnah, bagus, hilangkan. Kita butuh orang-orang seperti itu. Sehingga para ulama itu nulis kitab-kitab bahas tentang hikmah syariat. Ini kan butuh akal kan? Syariat, wudhu, hikmahnya apa wudhu? Itu nih butuh akal. Hikmahnya wudhu ini, boleh. Ini akal yang justru menguatkan syariat, membuat orang tambah mantap dengan syariat. Selama tidak menimbang dari koridor syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya apakah dengan beruzlah atau pengasingan diri merupakan salah satu jalan mendekatkan diri pada Allah? Terima kasih ya. Jadi uzlah itu perlu tapi pada saatnya uzlah itu ketika masyarakat sudah rusak, yang mana kalau kita kumpul mereka pasti rusak. Maka kita uzlah mengasingkan diri. Tapi seandainya kita bisa kumpul manusia dan kita sabar untuk tidak terpengaruh mereka, ini lebih afdol. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'min alladhi yuqalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yuqalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mukmin yang kumpul manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau kumpul manusia karena tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi masing-masing kita tahu kondisi kita. Kalau kita sanggup kumpul manusia tidak terpengaruh bahkan kita mempengaruhi kumpul silakan. Kalau ternyata kita kumpul manusia, kita bukan merubah mereka, tapi justru kita yang berubah, kita yang tambah rusak, jangan kumpul. Jadi seperti itu dan masing-masing orang tahu kapasitas dirinya. ada pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Ana seorang wanita Bagaimana cara kita mendakwahkan akidah yang benar Sesuai salafus soleh kepada orang tua, saudara dan kerabat dekat di sekitar rumah anak ada musola yang juga biasa dijadikan tempat ngaji adik-adik yang seharusnya saya lakukan untuk meluruskan akidah akidah yang seharusnya saya lakukan untuk meluruskan akidah apa Ustadz Mengingat lingkungan telah diwarnai dengan kefanatikan tertentu, jazakallahu khairan katsiran. Ya. Kalau akidah itu yang paling bagus ya akidah tahawiyah. Ini paling bagus. Apalagi di Indonesia akidah ini diterima. Diterima. Ormas terbesar di Indonesia ini juga merekomendasikan di antara kitab akidah yang diajarkan adalah akidah tahawiyah. Paling enak ini. Jadi kelompok yang insya Allah antum khawatirkan itu akan menerima kita Tahawiyah. Karena memang kita ini adalah kita sepakat disepakati oleh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kita paham ya. Cara ngajarnya pun nyuntuk cara ngajar mereka, tidak masalah. Tapi diluruskan pelan-pelan, halus sekali. Dan niatnya adalah niat yang baik Jangan menghujat, jangan mencemooh, jangan mencaci maki. Karena tujuan kita adalah memperbaiki, bukan memperkeruh suasana. Itu penting. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada sebuah kaidah ini penting dalam dakwah, termasuk ketika untuk meluruskan akidah. Kaidah ini bukan bukan bahasa Arab, bahasa Sunda. Ya, tapi kaidahnya bagus. Saya semenjak mendengarkan sampai sekarang tidak pernah melupakan. Wah, aku sekali. Cuman bahasa Sundanya saya kalau mengucapkan itu agak keliru. Karena kurang fasih. Ya. Bahasa Sundanya itu berbunyi caitna herang, laukna benang. Ya. Kalau bahasa Jawanya bening banyune kecanda iwae. Bahasa Indonesianya jernih airnya terambil ikannya tujuan kita akan ngambil ikan. Jangan sampai nanti kita membuat airnya itu keruh sehingga ikannya malah nggak kelihatan, tidak terambil. Jadi diusahakan air tetap jernih sementara ikannya terambil. Tujuan tercapai tanpa membuat keruh suasana. Ini butuh keikhlasan dan kesabaran. Ya. Ya, mungkin itu dulu ya. Waktunya sudah habis. Kalau ada yang belum terjawab mohon dimaafkan. Insya Allah dilanjutkan pada waktu berikutnya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا ilman nafi'ah. Wa ونعوذ بك min ilmin Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kami dari engkau, Ya Allah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyaha La yatrifu sayyaha illa anta Ya Allah tunjukilah kami kepada akhlak yang baik Tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali engkau Ya Allah jauhkanlah kami daripada akhlak yang buruk Tidak ada yang menyelamatkan kami dari akhlak buruk kecuali engkau Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.